Artinya kemarin kita bahas. Al-ba'id lahum ila dhalik. Apa pendorongnya? Ucapan-ucapan mereka itu yang meremehkan sunnah-sunnah. Al-ba'id pendorong mereka menyatakan seperti itu umur sekian perkara yang yatulu syarhuha yang terlalu panjang kalau kita mau syarah illa anna min ahammiha hanya saja kita bisa sebutkan beberapa perkara yang terpentingnya di apa yang mendorong tokoh-tokoh ikhwan muslimin meremehkan sunnah, melecehkan sunnah, meninggalkan sunnah apa saja banyak dan panjang pembahasannya tetapi yang paling penting saja kita sebutkan. Di antaranya min ahammiha <clears throat> anna jama'at al-ikhwan al-muslimin tas'a jahidatan ila tajmi'il muntasibin ila al-islam min ayyi madhhabin kan. Sebab pertama yang paling besar bahwa kelompok Ikhwan muslimin ini berupaya jahidatan dengan bersungguh-sungguh untuk tajmi'in nas tajmi' al-muntasibin ila Islam berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mengumpulkan manusia yang mengaku Islam dari seluruh kelompok, seluruh aliran. Min ayyi madhabinka dari madhab apapun, dari aliran apapun. Wa ghayatun kahadihi لا يتم تحقيقها والوصول إليها إلا عن طريق بعض إن لم نقل أكثر القضايا الشرعية كتب كتب نولس yang seperti ini tajmi'in nas mengumpulkan manusia dari segala macam aliran dalam satu organisasi dalam satu partai ini ghayatun yang la yatimmu tahqiquha, nggak akan terwujud, nggak akan bisa diwujudkan, nggak akan sampai ke sana kecuali dengan melebur, dengan mentamyir sebagian. Kalau kita tidak katakan seluruhnya, sebagian besar paling tidak perkara-perkara saya Dan semua perkara perkara syarat dibikin ngambang. Karena nggak mungkin bisa diwujudkan. Bagaimana mungkin mau mengumpulkan aliran yang berpegang dengan keyakinan bahwa Allah memiliki asma dan sifat dengan aliran yang tidak menerima dan menolak kalau Allah punya asma dan sifat. Bagaimana mengumpulkannya? Bagaimana mengumpulkan sebuah aliran yang menyanjung dan memuji, mengutamakan para sahabat dengan kelompok yang mencaci maki para sahabat? Bagaimana mungkin akan bisa mengumpulkan aliran murjiah yang tidak menganggap iman itu berubah, tidak berkurang sedikit pun dengan kemaksiatan, dengan kelompok yang menyatakan kemaksiatan bikin kafir, hilang iman, bertolak belakang sekali. Bagaimana kira-kira mengumpulkannya? Kata beliau, tujuan yang seperti itu tidak mungkin akan terwujud kecuali dengan mentamyi' dengan membuat ngambang semua masalah agama. Membuat ngambang semua masalah agama. Dibikin tamyi', dibikin lebur, dibikin lembek, seluruh masalah. Atau paling tidak ba'ab atau aksar kebanyakan permasalahan agama. Walidah da'au ilal ighdha'i amma sammuhu juz'iyya. Oleh karena itu, mereka mengajak untuk menutup mata. Menutup mata amma sammuhu juz'iyya. Menutup mata dari perkara-perkara yang mereka namakan sebagai juz'iyya. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang mereka namakan sebagai juz'iyah, parsial, perkara kecil, perkara yang tidak penting. Hatta tahsul lahum tilkal ghayah, agar bisa mendapatkan tujuan tersebut. Apa tadi tujuannya? Tajmi' an-nas. catat <laughs> bahwa itulah yang namanya hizbiyah. Sebab biasanya yang namanya mengumpulkan manusia dalam satu organisasi selalu bentuknya partai. Ikhwanul Muslimin pertama berdiri di Mesir itu sebuah partai. Partai politik, nah partai politik. Sehingga mereka mengumpulkan segala macam aliran ke dalam kelompoknya. Dan harus mentamiye masalah agama. Ini yang nggak penting, ini yang nggak itu juga nggak penting. Nggak apa-apalah. Ini juga boleh, itu juga boleh. Semua dibikin gitu, dibikin ngambang semuanya. Ternyata masih tetap kalah. Sehingga mereka koalisi sama komunis. Koalisi dengan komunis. Na'udzubillah mendalik. Ternyata barakallahu fikum semua partai-partai walaupun mengatasnamakan Islam sama. Tidak mungkin bisa mencapai tujuan mereka tajmi'un nas, mengumpulkan manusia kecuali dengan cara tamyiz. Kecuali dengan cara membuat ngambang semua masalah. Subhanallah. Ternyata ini adalah memang betul-betul perkara apa? Manhaj seluruh hizbiyah. Apakah cuma ikhwan muslimin? Tidak. Hizbut Tahrir juga sama. Apakah hanya hibut tahrir dengan ikhwan? Tidak. Termasuk jamaah tabligh. Dia kan bukan partai, iya. Tapi pakai sistemnya sama, mengumpulkan manusia. Bagaimana caranya mengumpulkan manusia? Sehingga mereka bikin ngambang masalah-masalah. Kala kata penulis selanjutnya. Walida da'u ilal Allah, Oleh karena itu mereka mengajak untuk tutup mata dari perkara-perkara yang mereka anggap sebagai parsial. Walhaq, padahal kenyataannya bukan hanya yang parsial, yang pokok pun mereka tutup mata. Tapi ini kelompok eh, sudahlah, tutup mata. Jangan lihat itunya. Lihat mereka muslim. Tapi mereka memusuhi para sahabat. Mereka juga muslimin. Mereka bersahadat. Wal haq annal amra indahum la yaqtasir alal al Lihat, yang benar bahwa yang mereka tutup mata, yang mereka kesampingkan bukan hanya yang juz'iyah. Inama yata'addaha ilal kulliyat. Mereka juga akhirnya menutup mata dari perkara-perkara yang kuliah, Lawannya juziah, kuliah. Juziah itu yang parsial, kuliah itu yang menyeluruh. Ini yang cabangnya, yang ini yang pokoknya. Ternyata yang pokoknya pun mereka tutup mata. Usul, akidah, menyimpang, gak peduli. Hada tanazzulan ma'ahum ala anna dhabit al juziyat wal kulliyat indahum huwa maqarrarahu ba'd ulama al-mu'tazilah wa man ta'athara bihim. Ini pun kalau kita ngalah memakai istilah mereka juz'iyatnya mereka. Juz'iyatnya mereka saja mereka lampau Apalagi kalau kita membahas yang mereka anggap juz'iyah itu apakah itu juz'iyah? Tidak. Mereka memakai istilah juz'iyah mengambil dari Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah sangat mengerikan sekali. Annal usul yal masail ilmiah, wal furu' yal masail amaliyah. Mu'tazilah menganggap bahwa yang usul itu yang akidah, yang sifatnya keyakinan, yang sifatnya ilmiah. Iya, saya tahu, saya percaya. Itu baru dikatakan yang usul, yang kuliah. Adapun yang sifatnya amal, amaliyah itu kata mereka juz'iyah. Itu far'iyah. Itu cabang. Bisa dibayangkan. Berarti apa saja yang cabang-cabang? Seluruh ibadah. Termasuk sholat, termasuk puasa. Karena itu amaliyah, bukan akidah. Dia pur oleh mereka. Bayangkan, mengerikan sekali. Wa anna usul hiya masail qat'iyah. Atau definisi mereka yang kedua. Yang namanya usul adalah yang diriwayatkan dengan riwayat mutawatir. Itu usul. Kalau yang riwayatnya tidak mutawatir, walaupun sahih, walaupun muttafaq alaih Bukhari dan Muslim, mereka katakan itu parsial. Tidak penting. Kalau inna mana'amalu bin niat, hadis ahad. Bahkan mereka kesampingkan itu. Ah, tidak penting masalah itu. Masalah niat dan sekian banyak masalah-masalah akan dibuang. Kata para ulama, kalau hadis yang tidak mutawatir dibuang, itu akan hilang dua pertiga agama. Yang tersisa hanya sepertiga saja. Bayangkan dikebiri agama bukan separoh, lebih dari separoh, Dua pertiganya. Yang tersisa hanya sepertiganya saja. Na'udzubillah min dzalik. Semuanya mereka anggap juz'iyat, far'iyat, cabang-cabang yang tidak penting. Dikatakan sebagai kusur itu hanya kulit saja. Yang penting itu isinya di sini. Adapun semua yang kita pakai, yang kita kerjakan, itu semuanya kusur. Luarnya, kulitnya saja. Sama. Ucapannya dengan Kiai Gendeng yang bernama MH Ainun Najib. Dia sendiri yang mengatakan begitu kan? Gambling eh, sama kurang lebih. Apa kata dia? Yang kalian maukan isinya apa kulitnya? Isinya. Ya, iya. Siapa yang mau kulit? Semua maunya isinya. Yang penting kan isinya Islam. Walaupun kulitnya Nasrani. Maksudnya ketika mereka menyanyikan lagu dengan irama lagu Kristen. Tapi isinya selawatan. Ah, kulit apa isi? Hati-hati. Walaupun perkaranya masalah itu yang dibicarakan, tetapi yang dia masukkan itu satu prinsip Mu'tazilah. Satu prinsip hizbiyah. Prinsip mereka, haula yang berkata bahwa yang penting itu isinya bukan kulitnya. Nanti dia akan berbicara juga tentang masalah pakaian, tentang masalah sunnah dalam e, berpakaian, tentang masalah semuanya. Akan dikatakan itu semuanya kulit. Yang penting itu isinya. Isinya. Keyakinan. Qala dikatakan bahwa furu adalah masalah ilmiah. Perkara yang tidak yakin atau yang tidak mutawatir itu dianggap doni, dianggap tidak meyakinkan. Berarti riwayat-riwayat hadis walaupun sahih kalau tidak mutawatir kata mereka itu dhanni. Kalau dhanni itu furu' cabang. Tidak penting. Bainaman nadhir fi siyarihim wa ahwalihim bal ba'd kitabatihim yatabayyan lahu anna al-kulliyat indahum mujarradul khawf fil umur siyasah. Ternyata ketika kita perhatikan perjalanan ikhwanul muslimin. Kita perhatikan keadaan mereka, tulisan-tulisan tokoh-tokoh mereka. Ternyata yang mereka anggap usul, prinsip yang paling kokoh, yang tidak boleh ngalah. Ternyata adalah perkara politik. Harus kita berjuang mendirikan khilafah Islamiyah atau untuk merebut kekuasaan watajmi' liqamati daulah Islamiyah mengumpulkan manusia untuk bisa mendirikan daulah Islamiyah rafidhiyah kanat aw ilmaniyah aw quburiyah al ism la musamma maka mereka menyatakan itu paling penting harus bagaimana tegak daulah walaupun dengan prinsip yang sesat. Apakah imaniyah atau kuburiyah atau uh, syiah terserah. Pokoknya berdiri negara Islam. Labelnya Islam. Isinya tidak peduli. Al-muhim, al-ism, lal-musamma. Yang dipentingkan isinya bukan musamma. Ini khonidina azakumullah kaum oh, muslimin yang saya hormati kesesatan ikhwanul muslimin tidak mementingkan al-musamma yang dipentingkan Al al-isim. kalau sudah dikasih nama Islam cukup walaupun isinya sesat menyimpang walaupun isinya rafidah syiah walaupun isinya kuburiyah sufiyah walaupun isinya na'udzubillah sesat tidak peduli pokoknya Islam La syarqiyah, la gharbiyah, la sunni wa la syiah, islamiyah, islamiyah. Itu dinyatakan oleh mereka, didendangkan oleh mereka menjadi yel-yel setiap demonstrasi. Tidak sunni, tidak syiah, tidak timur, tidak barat, tidak sunni, tidak syiah. Yang penting Islam. Padahal ajaran syiah jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Wa idha aradta an ta'rifa hadzal haqq alladhi dzakartuhu lak wa huwa anna al-kulliyat idza 'aradat ahdaruha kalau engkau mau tahu kalau engkau ingin mengetahui apa yang saya sebutkan ini ini buktinya bahwa al-kulliyah perkara-perkara prinsip pun akan mereka gugurkan kalau bertentangan dengan prinsip mereka masalah politik. Kalau mau tahu, فانظر إلى موقفهم المخزي من الدولة الرافضية الخمينية kalau mau tahu buktinya silahkan lihat bagaimana sikap mereka terhadap negara Syiah Khomeiniya. Disebut Khomeiniya karena Tuhan mereka Khomeini. Agama Khomeiniya. Karena agama mereka agamanya Khomeini. Pokoknya yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal kalau ada ucapan Khomeini. Ini Ini Syiah. Kamu lihat bagaimana sikap mereka. Undur ila muhamatihim anid daulatil quburiyah asyirkiyah fi Afghanistan. Lihat pula bagaimana pembelaan mereka terhadap daulah kuburiyah yang jelas-jelas mengajarkan untuk berdoa pada kuburan, tawasul pada kuburan di Afghanistan. Mereka membela mati-matian sebagai negara Islam. Wandur ila madhihim li daulatil ilmaniyah at Dan lihat pula bagaimana ikhwanul muslimin memuji, menyanjung sebuah negara. Negara ilmaniyah. Turabiyah alirannya Hasan Turabi. Di mana? Sudan. Wah, negara Syiah dibanggakan. Negara Kuburiyah dibanggakan. Negara Ilmaniyah dibanggakan. Negara-negara Islam. Sebaliknya, negara yang mengajarkan tauhid, mereka cerca. Dan ulamanya, mereka cerca. Asyik. Kenapa? Karena satu hal. Mereka tetap menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Mereka tetap menyatakan bahwa itu kuburiyah, syirkiyah. Yang ini, yang ini ilmaniyah. Bagaimana yang itu? Yang itu syiah rafidah. Itu yang mereka tidak maukan. Harusnya jangan. Mereka semua muslimin dan itu adalah Islam. Yang dipentingkan oleh mereka penamaan, bukan isinya, Padahal mereka selalu menyatakan isi-isi. Ternyata yang mereka pentingkan hanya penamaan. Yang penting ada kalimat Islam. Alaisat hadhil af'al tulghil kulliyat. Perhatikan. Bukankah semua perbuatan-perbuatan itu membatalkan atau bertentangan dengan prinsip yang kuliah? Prinsip yang kuliah adalah prinsip-prinsip ahlu sunnah di antaranya berpegang dengan tauhid, tidak syirik. Tapi syirik dipuji oleh mereka. Prinsip agama mengambil dari para salafus saleh, para sahabat sebagai khairu ummatin ukhrijat linnas. Sebagai khairul nas qarni summa ladina yalunahum summa yalunahum. Tetapi mereka memuji negara Syiah yang jelas-jelas mencaci maki para sahabat hampir secara keseluruhan. Berarti prinsip agama mereka runtuh hanya karena masalah politik. Baik, kembali kepada kita. Panahu an inkar. Akhirnya mereka pun berkata, "Alaisat hadhil afal tulqil kulliyat kama annahum alghaw juz'iyat?" Berarti mereka juga mengingkari yang kuliah, prinsip-prinsip agama, juga mereka mengingkari yang juziahnya juga. Fanahu an inkari halqil lihya, isbal thiyab, wa taswir. Mereka selalu mengingkari ahlu sunnah. Dalam masalah apa? Ketika ahlu sunnah melarang cukur jenggot. Ketika ahlu sunnah melarang isbal thiyab, Isbal, memanjangkan pakaian di bawah mata kaki bagi laki-laki. wataswil ketika Allah sudah melarang mengambil gambar-gambar. Mereka selalu mengingat apa apa ini? Ini tidak penting, ini masalah kecil, ini masalah furur, ini masalah juz'iyah. Idan, falima istitar khalfal juz'iyat al-miskinah. Kalau begitu, wahai al muslimin, kenapa kalian sembunyi dengan istilah juz'iyah? Ini perkara juz'iyah, ini perkara juz'iyah. Kalian menentang bukan hanya juz'iyah. Yang kuliah juga kalian tentang. Prinsip agama, usul sunnah juga kalian tentang. Makanya saya katakan, kajian ini adalah kajian kelas 2. Kalian harus tahu dulu, dulu usulnya. Usul sunnah. Saya anggap karena sudah pernah membahas usul sunnah dari sekian kitab. Akidatul Salaf wa Ashabul Hadis sudah kalian baca. Aqidah al-wasatiyah sudah kita baca. Apalagi yang sudah kita baca di majalah yang ini. Itu usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Ternyata mereka bukan hanya menggugurkan, mengorbankan juz'iyah. Tapi mereka mengorbankan usul sunnah. Prinsip-prinsip sunnah mereka batalkan. Mereka gugurkan, mereka kalahkan. Kenapa kalian sembunyi? Oh ini juz'iyah, oh ini juz'iyah. Emang yang kalian tahu cuma juz'iyah? Enggak. Kalian menentang walaupun kuliah, walaupun usul kalian tentang. Kalau bertentangan dengan prinsip politik kalian, maka kalian tentang semuanya. Juz'iyah ataupun kuliah. Yang buruk ataupun yang usul, semua kalian tentang. Maka jangan sembunyi. Di belakang juz'iyah al-miskinah. Ma'annaha hiya wal kulliyah fi masidatin Au fi masyidatin wahidah. Padahal kedua-duanya disikat oleh kalian. Dijadikan target untuk dikorbankan. Semuanya. Wahai uh, Bapak pemimpin ekonomi muslimin. Ini kan kelompok ini anu berbeda dengan kita. Itu justru iya, jangan dibahas. Kalau kelompok yang kedua ini bagaimana? Itu perbedaan-perbedaan yang sifatnya uh, iya, Udah kita saling hormat menghormati. Tapi yang ini bagaimana? Perbedaan usul. Ya walaupun perbedaan usul, sudahlah. Kita menghadapi sesuatu yang lebih penting dari itu. Lihat, lihat, lihat, lihat. Dianggap masalah politik tadi, bagaimana supaya bisa merebut kekuasaan, itu dianggap lebih penting dari masalah prinsip tadi. Dan saya masih ingat, ada seorang yang datang pulang dari Afghanistan. Datang ke pondok pesantren kita, kemudian berbisik. Karena dia teman lama. Sekarang ini kalian tuh gak perlu membatasi syiah. Karena syiah dengan kita itu musuhnya sama. Maksudnya, musuh kita dengan musuh syiah itu tauhud. Siapa tauhud maksudnya? Penguasa. Karena mereka berhukum tidak dengan hukum Allah, maka mereka tauhud. Kita memerangi Tawud, Syiah juga memerangi Tawud. Ngapain kita bermusuhan dengan Syiah? Ajib. Lihat ikhwan ibn azam cara berpikirnya. Ini hizbiyah ikhwaniyah. Pemikiran seperti inilah yang dikatakan hizbiyah ikhwaniyah. Dianggap bahwa kesesatan syiah itu kecil. Karena kita sedang menghadapi yang lebih besar. Yaitu tawud. Penguasa yang durjana yang kafir, yang tidak berhukum dengan hukum Allah ila akhirih. Nah yang dihadapin olehmu Syiah tidak durjana. Tidak kafir, tidak kadzab. Mereka musuh Allah, mereka musuh Rasulnya, mereka musuh para sahabat, mereka musuh para ulama ahlu sunnah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa mimma yu'ayyid dhalik, di antara yang mendukung hal tersebut, adalah ucapan tokoh mereka. Berkata Al-Maududi, syekhnya mereka, wa huwa min akabiril qaum. Orang ini salah satu tokoh-tokoh besar mereka. Wa huwa min muqtadayati rabtihi al-muntaq al-mantiqi al-falsafi. Dan mereka dianggap atau orang ini dianggap sebagai tokoh bahkan sebagai pimpinan wilayah berkata anal ibadat al-islamiyah bahwa ibadah Islam seperti salat, puasa, haji, zakat, zikir, tilawatul Quran, semua itu kata Maududi merupakan muqarraratun tadribiyah li'ibadatin asliyatin ukhra. Semua itu adalah latihan. Semua ini ibadah-ibadah ini adalah satu program latihan pendidikan untuk menempa, untuk mendidik, untuk menterbiah masyarakat muslimin untuk bisa menegakkan ibadah lain yang lebih penting. Ibadah lain yang lebih penting. Wahia. Wahia taksisul hukuma al-ilahiyah. Yaitu menegakkan hukuma islamiyah. Menegakkan pemerintahan Islam. Masya Allah. Ya. Kalau begitu ya mau dudi. Harusnya rukun Islam itu ada enam. Tambah satu lagi. Taksisul hukuma Islamiyah. Karena dikatakan asliyah. Ibadah asliyah. Astagfirullah. Jadi sholat gak dianggap prinsip. Puasa nggak dianggap sebagai rukun. Jadi sholat itu latihan supaya dan itu pernah kita dengar pula dari tokoh-tokoh mereka di Indonesia. Kita sholat setiap hari lima waktu datang baris. Ini sungguhnya latihan ketentaraan. Seperti pasukan tentara baris berbaris. Kita nggak perlu baris berbaris, cukup dengan sholat. Puasa Diajari kita untuk bisa berlapar-lapar. Kemudian ini diterangkan semuanya, semua itu latihan agar kita bisa menjadi jundullah, tentara Allah untuk menegakkan daulah Islamiyah. jadi itu semua latihan. Salat latihan, puasa latihan, itu semua latihan. Terus mana? Ibadah yang asliyah. Qala al-Maududi berkata Maududi, tadribiyah li'ibadatin asliyah itu semua latihan untuk mengerjakan ibadah yang asli. Berarti ini bukan ibadah yang asli. Itu hanya latihan saja. Mana ibadah yang asli ya? Al-ibadah al-asliyah taksisul hukumah al-islamiyah. Ibadah aslinya adalah mendirikan daulah islamiyah. Mendirikan pemerintahan Islam. Masya Allah. Berarti prinsipnya rukun Islam ada satu. Menegakkan Daulah Islamiyah. Adapun sholat, puasa, haji, itu semua hanya latihan. Astagfirullah, astagfirullah. Dan yang seperti ini sesatnya tidak dirasa oleh masyarakat muslimin di Indonesia. Tidak dirasa oleh para pemuda-pemuda muslim. Nggak dirasa oleh para asal tidak di Indonesia, para kiai-kiai. Nggak, nggak tahu. Sampai ketika mereka sudah jadi teroris, baru tahu. Kenapa ya? Anak-anak muda kita kok jadi begini? Ini sebabnya. Buku-bukunya mau dudi. Yang, diang yang menganggap bahwa puasa cuma latihan. Sholat cuma latihan. Haji cuma latihan. Kata mereka, lihat haji. Dalam satu waktu, jutaan umat manusia berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Ke oh ke semua. Ke Mina, Mina semua. Ini latihan jihad, kata dia. Latihan untuk kita ibadah yang lebih tinggi dari itu. Yaitu ibadah berjuang mendirikan negara Islam. La dalil, wala ayah, wala hadis. Mereka nggak bawa hadis, nggak bawa ayat, nggak bawa dalil. Coba ada dalilnya satu saja yang menyatakan bahwa prinsip dasar yang lebih penting penting dari sholat, puasa, haji adalah mendirikan negara Islam. Ada? Had, had, riwayatan wahidah. Satu riwayat saja. Mereka nggak akan dapatkan. Yang jelas diriwayatkan secara mutawatir. Yang meyakinkan, bahkan menurut Mu'tazilah sekalipun meyakinkan. Karena mutawatir. Kata Mu'tazilah yang meyakinkan yang mutawatir. Kalau yang tidak mutawatir tidak meyakinkan. Ini mutawatir riwayatnya. Bahwa rukun iman ada lima. شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام semuanya rukun-rukun ini dianggap oleh mereka itu hanya latihan untuk ibadah yang lebih besar yaitu mendirikan negara Islam. Wasallam. Warayuhu hada. Ma'khudun min malahidatil falasifah. Pendapat si Maududi ini diambil dari malahidah, dari kelompok-kelompok mulhid, kelompok sesat, kelompok filsafat. Jadi itu bukan dari dirinya ternyata. Mengadopsi, mengambil dari siapa? Dari malahidatil falasifah, dari kaum filsafat, kaum mulhidin. Di antaranya apa yang ditegaskan oleh Abu Ali Ibn Sina. Ibn Sina itu tokoh sesat. Yang dianggap sebagai tokoh kedokteran Islam. Dalam masalah akidah sesat, sesat, sesatnya. Filosof. Aklani. Kata Ibn Sina dan sejenisnya dari kolongan falasifah dalam kitab-kitab mereka, mereka berkata, Innal ibadat khadimatun lil hadaratil madaniyah. Dari ucapan mereka. Bahwa ibadah-ibadah itu semuanya adalah untuk melayani kemajuan madaniyah. Untuk melayani kemajuan dunia manusia dalam hadarah. Dalam kehidupan mereka al-madaniyah. Artinya untuk membentuk sebuah madaniyah, sebuah negeri, sebuah masyarakat, untuk membangun sebuah negara. Ibarat tadi semua khidmat. Semua itu pelayanan untuk itu. Berarti yang tingginya adalah hadarah madaniyah, sedangkan ibadah-ibadah itu khadimah, pelayan-pelayannya. Butuh apa kamu? Butuh kedisiplinan? Ayo kita latih dengan sholat. Butuh apa lagi? Butuh orang yang kuat menahan lapar. Kami latih dengan puasa. Butuh apa lagi kalian? Oh, butuh kecepatan dalam berjalan, dalam berpindah tempat. Wahyu, kita latih dengan haji. Begitu. Bayangan mereka itu hanya latihan-latihan untuk mendukung sebuah madaniyah, sebuah kemajuan bangsa atau sebuah uh, negara Islam ila akhir. Wa min huna qala Syekh Muhammad Al-Kaddahlawi fi kitabih Al-Mawdudi ma lahu wa ma alayh. أن أفراد هذه الجماعة ازداد فيهم الحظ من مكانة الأركان الإسلامية وممن يهتمون بأدائها. Di antaranya ada yang membantah Maududi. Namanya Muhammad Al-Kandahlawi. Di antara bantahannya berkata. Bahwa orang-orang dan tokoh-tokoh di kelompok ini. kelompok iman Muslimin maksudnya. Bertambah lagi meremehkan rukun-rukun Islam. Semakin bertambah mereka meremehkan rukun-rukun Islam. Dan juga meremehkan orang-orang yang mementingkan rukun-rukun Islam. Sadaq. Memang benar ucapannya. Bahwasanya tokoh-tokoh Ikhwan Muslimin meremehkan sholat, puasa, dianggap itu sebagai alat saja, sebagai alat latihan. Wabad, fa inna ma katabahul Qardawi. Dan yang lain lagi. Apa yang ditulis oleh Al-Qardawi. Aksan dikas, dipatahkan roknya. Bukan Qardawi tapi Qardawi. Kenapa? Yaqriduddin, qardan qardan. Menggunting agama. Mengkebiri agama. Ini tidak penting. Ini juz'iyah. Ini tidak penting. Ini furu'iyah. Ini tidak penting. Ini bertentangan dengan akal. Buang saja. Ucapan Qaradawi. Sama dengan ucapan Ghazali. Apa yang bertentangan dengan akal? buah. Hatuhu ala rijlai. Letakkan di bawah telapak kakimu. Kalau ada hadis bertentangan dengan akal, walaupun sahih, hatuhu ala rijlai. Ini kata Muhammad Ghazali. Injak di bawah kakimu. Buah. Masya Allah. Mengerikan sekali. Wa dan lain-lainnya dari tokoh-tokoh ikhwan muslim, muslimin dalam mawdu'ina hadha huwa min min labisal haqqa bil batil. Dan lain-lainnya dari orang-orang yang mencampurkan hak dengan kebatilan. Wasaddi an sabilillah menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala bisyubahi asyaitaniyah dengan berbagai macam syubhat-syubhat syaitaniyah. Wal hujajil aqliyah dengan syubhat-syubhat syaitaniyah dengan syubhat-syubhat akliyah al-mubayinah lil adillatin naqliyah yang bertentangan dengan dalil-dalil nakli yang bertentangan dengan dalil-dalil nakli yang quran wa sunnah memakai dalil-dalil akli yang bertentangan dengan dalil-dalil nakli Jangan dikira mereka memakai dalil nakli itu seperti para ulama ahlu sunnah. Ini kalau Allah Ta'ala ini ucapan Rasulullah SAW dan ini dan ini secara akal. Wa min dalilin naqli kada wa kada. Ulama al-sunnah memakai seperti itu. Akliyah dan nakliyah. Tetapi apa yang mereka bawakan dari akliyah diletakkan di bawah Quran wa sunnah dan dijadikan pendukung terhadap Quran dan sunnah. Itu yang boleh. Maka dikatakan dengan kalimat qala Allah taala wa qala Rasul wa fil akli. Nah, dan dalam akal juga kita mengakui bahwa itu hak. Maka kalimat ini, maka prinsip ini merupakan hak syar'an wa aqlan wa fitratan. Ini adalah hak sesuai dengan syar'an, Quran dan Sunnah. Aklan sesuai dengan akal, fitratan sesuai dengan fitrah. Mereka memakai dalil akli nggak seperti itu. Memakai dalil dari akli yang bertentangan dengan nukilan, bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan Sunnah. Memang ayatnya begitu, memang hadisnya begini. Tapi menurut akal nggak begitu. Akal yang dipakai, Quran yang dikorbankan. Yang diselewengkan maknanya. Hadis yang ditolak. Dikatakan hadis ini dhaif karena bertentangan dengan akal. Astagfirullah. Qala وقد كان المنتظر من هؤلاء المنتسبين إلى صفوف الدعاة إلى الله an yahthul muslimin ala tamasuk bil islami kulli. Sesungguhnya yang ditunggu oleh mereka-mereka dari barisan para da'i ini yang ditunggu oleh masyarakat adalah bagaimana mereka mau menganjurkan umat Islam untuk berpegang dengan Islam. Seluruhnya. Apa yang terkandung dalam Quran, apa yang terkandung dalam sunnah wal syadid ala sunnati Rasulullah. Yang diharapkan oleh kaum muslimin, para dai tadi hendaklah menganjurkan manusia berpegang dengan ajaran Nabi, kan begitu? Itu diharapkan oleh seluruh kaum muslimin. Harusnya yang, yang namanya dai, juru dakwah, ustaz, kiai, mujahid dakwah, seharusnya mereka menganjurkan umat menganjurkan manusia untuk berpegang dengan Quran wa sunnah. Bukan sebaliknya. Mengalahkan Quran dan Sunnah dengan ro'yunya. Lan yakunu abwaq tanfirin anha. Jangan menjadi abwaq yang menjauhkan manusia dari Quran dan Sunnah. Tahu abwaq? Buk. Buk itu trompet. Jangan jadi corong trompet untuk menjauhkan manusia dari sunnah. Suaranya keras, seperti buk, seperti trompet, Isinya, jangan kerjakan sunnah. Itu bertentangan dengan masalah persatuan dan kesatuan. Sebab nanti akan terjadi begini dan begitu. Jangan kalian tegakkan sunnah, itu buruk. Itu hanya cabang, itu juz'iyah gak penting. Yang penting itu adalah masalah ini. Kenapa kalian ribut terus? Tinggalkan masalah-masalah seperti itu. Semua benar. Loh, kalau semua benar, untuk apa turun Al-Quran? Kalau semua benar, untuk apa diutus Rasulullah SAW? Kalau semua benar, untuk apa itu semua? Abwaq dan nas. Sebagai corong-corong yang menghalangi manusia dan menjauhi menjauhkan manusia dari sunnah. Wa ta'nin fil 'adina 'alaiha bin nawajid. Kenapa kalian menjadi corong-corong yang isinya mencerca orang yang berpegang dengan sunnah. Yang azina bin nawajin. Yang menggigit sunnah dengan gerahamnya. Kokoh kuat di atasnya. Tidak lepas. Dicerca oleh mereka. Dianggap kaku. Dianggap terbelakang. Dianggap dungu. Nggak tahu inti perjuangan katanya. Mereka tuh nggak tahu inti perjuangan. Hanya masalah jenggot dengan cadar dengan pakaian saja. Haji, apa inti perjuangannya menurut kalian? Ya politik. Bagaimana bisa merebut kekuasaan dari tauhid katanya. Laqad kana ulama salaf rahimahumullahu taala. Sungguh para ulama salaf semoga Allah merahmati mereka. Mujtahidin fi bahthil masail al-khilafiyah. Mereka para ulama salaf bersungguh-sungguh berijtihad, membahas dengan sungguh-sungguh permasalahan-permasalahan khilafiyah, apalagi yang lain. Yang khilafiyah, yang ada perbedaan dengan para ulama yang katanya haulail ikhwaniin itu nggak penting. Para ulama membahas dan mendudukkan ini yang rajih, ini yang sahih dengan alasan ini ini ini ini. Ini merjuh, ini kurang kuat dengan alasan ini ini ini ini. Dirincikan dalam buku mereka. Apa itu buang waktu? Tidak. Sama sekali tidak membuang waktu karena itu ilmu yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan membimbing umat yang membacanya. Tetapi haulail hizbiyin menganggap perbuatan tersebut sebagai buang waktu. Ngapain membahas membahas khilafiyah? Ada apa membahas masalah perselisihan para ulama? Sudahlah, ada perkara yang lebih penting dari itu. Disalahkan. Dilecehkan. Dituduh tidak mengerti perjuangan. Inna wa inna ilaihi raji'un badlan lil asbabil musilah ila sawab. Mereka para ulama tadi membahas dengan rinci ditulis oleh mereka dalam buku-buku mereka untuk apa? Asbab al-musilah ila sawab agar menjadi sebab-sebab yang mengantarkan manusia kepada yang lebih sahih, kepada yang lebih benar, kepada yang lebih rajih. Sehingga umat belakangan mudah ini bagaimana ini? Ikhtilaf para ulama yang rajin. Baca bukunya Imam Fulan. Dia sudah mendudukkannya dengan rinci, dengan dalil-dalilnya. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mendoakan ulama tersebut jazahumullahu khaira anna wa anil muslimin. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan karena jasa mereka untuk kita dan untuk kaum muslimin. Alladzi tulibu syar'an bil wusuli ilaihi karena kebenaran itulah yang dicari oleh seluruh kaum muslimin. Al-haq itulah yang dicari kaum muslimin. Maka semua berupaya untuk mencari mana yang lebih sahih, yang lebih benar, yang lebih rajin. Harusnya ini yang dituju oleh para dai, oleh orang yang berilmu. Fakam katabal ulama'u fi mas'alatil qara'a khalfal imam. Berapa banyak ditulis oleh para ulama masalah hukum membaca di belakang imam. Jadi bagi makmum, apakah baca atau tidak membaca ketika imam membaca Al-Fatihah dengan jahat. Dibahas oleh mereka secara rinci. Mana yang rajih, mana yang marjuh. Wa kam kataba ulama fi mas'alatil jahr bi bismillahirrahmanirrahim fi shalah. Betapa banyak para ulama membahas, menulis dalam kitab-kitab mereka apa hukumnya menjaharkan, mengeraskan bismillahirrahmanirrahim ketika mengimami salat? Dibahas pula mana yang rajin, mana yang marju. Wakam kata bala ulama fi fadha'il Damasq. Betapa banyak para ulama membahas, menulis keutamaan Damaskus. Apa itu pentingnya bagi kita? Astagfirullah. Riwayat-riwayat tentang Damaskus ada dan juga apa yang pernah diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Apakah tentang Damaskus, Damaskus atau tentang Kudus, tentang Palestina, tentang ada riwayat-riwayatnya. Betapa banyak para ulama menulis Fadailul Quds. Betapa banyak para ulama yang menulis fil adkar tentang dikir-dikir. Termasuk An-Nawawi rahimahullah. Terus kitab khusus Al-Adkar. Wakam wakam katabu fi nahwi hadhil qadaya ifradan wa dhimnan. Berapa banyak? Berapa banyak para ulama menulis masalah-masalah yang seperti ini? Apakah ifradan atau dhimnan? Ifradan itu sendiri, khusus satu buku isinya masalah hukum menggerakkan jari ketika tasyahud. Ada pula yang dimnan Dalam satu kitab tebal, dalamnya ada masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini ma'anna usuruhum tamuju bil fitan. Padahal di zaman mereka para ulama ketika menulis masalah-masalah tersebut ada fitnah atau nggak ada fitnah? Ada fitnah besar. Ada fitnah-fitnah pemberontakan, ada fitnah-fitnah pembunuhan, bahkan ada para ulama yang ditangkap, dicambuk, dibunuh. Tapi mereka tidak mundur untuk menulis masalah-masalah yang seperti itu yang oleh ikhwanul muslimin dianggap furu', dianggap juz'iyah, dianggap remeh, dianggap gak penting. Dan tidak disalahkan oleh para ulama yang lain. Kamu ngapain nulis masalah seperti itu? Ini kita masalah fitnah sedang besar. Kenapa kalian tulis masalah-masalah itu? Tidak ada yang menyalahkan. Alhamdulillah. Karena mereka tahu ilmu ini nafek akan bermanfaat sampai sekian lama. Sampai penulisnya meninggal sekalipun akan terus bermanfaat. Ilman nafi' ilmu yang bermanfaat idza mata ibnu adam qata amaluhu illa min thalath kalau anak Adam meninggal dunia terputus amalannya illa min thalath kecuali dari tiga sedekatun jariyah sedekah yang bermanfaat terus-menerus Ilmu yuntafa'u bih ilmu yang bermanfaat Masya Allah akan terus mengalir pahalanya baru kemudian waladun salihatul lahu وكم وكم كتبوا في نحو هذه القضايا إفرادا وضمنا مع أن أصورهم تموج بالفتن walaupun zaman mereka banyak gelombang fitnah wa tasallutul kuffar banyak pula orang-orang kafir yang menyerang kaum muslimin wa dha'fal muslimin dan keadaan kaum muslimin waktu itu lemah tetap mereka menulis-nulis ilmu tersebut dan mereka tidak anggap remeh tidak anggap kecil masalah itu dan ini jalannya para ulama jalannya para duat ilallah. Mengajarkan mana yang hak dan memerintahkan menganjurkan untuk mengikutinya, menerangkan mana yang batil, kemudian memperingatkan agar menjauhinya. Afatarahum yatrukun al-kitaba fi hadil masail min ajli dhalik? Apakah kamu lihat mereka para ulama meninggalkan pembahasan-pembahasan furu' tadi? Apakah kamu lihat mereka para ulama meninggalkan pembahasan-pembahasan masalah menggerakkan jari ketika tasyahud? meninggalkan pembahasan tentang fadail Dimash, fadail Quds, al-adkar. Apakah mereka meninggalkan pembahasan-pembahasan tersebut hanya karena fitnah sedang besar, kita sedang diserang muslim, sedang serang kufar. Begitu? Tidak, walhamdulillah. Kalla, wallahi, tidak demi Allah. Walau fa'alu ladhahaba minal ilmi jumlatun. Kalau saja waktu itu para ulamanya ngikut ikhwanul muslimin, kalau saja para ulamanya berpemikiran seperti pemikiran ikhwanul muslimin, kita yang rugi. Hilang sekian ilmu. Kita jangan mementingkan masalah furu. Ini kita sedang menghadapi kufar. Kita sedang dibantai oleh tartar. Kita sedang diinjak-injak oleh haulail mu'tazilah. Ditangkap para ulama dicambuk, dibunuh. Sudahlah, jangan kita bahas masalah guru. tidak penting itu. Kira-kira apa jadinya? Apa jadinya? Kamu masuk ke perpustakaan kosong. Kok nggak ada pembahasan masalah gerakan ya? Kok nggak ada pembahasan masalah uh, keutamaan Quds? Kok nggak ada pembahasan masalah menjaharkan Bismillah ketika mengimami? Kenapa ya nggak ada? Para ulamanya sibuk melawan orang kafir. Begitu. Kau muslimin yang saya hormati. Alhamdulillah para ulama tadi tidak terkena syubhatnya ikhwanul muslimin. Alhamdulillah para ulama tersebut tidak seperti mereka para hizbiyi. Tetap berpemikiran pentingnya menerangkan al-haq. Tetap mereka memiliki manhaj menerangkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil dalam semua masalah-masalah agama. Tidak dibeda-bedakan yang ini penting, yang ini nggak penting, tidak. Semuanya diterangkan, semuanya diajarkan. Alhamdulillah rabbil alamin. Walau fa'alu ladahaba minal ilmi jumlatan. Kalau saja mereka melakukannya seperti ikhwan muslimin, maka hilang ilmu wa tu'zinu bidahabihi kulli dan akhirnya mengkhabarkan memberitakan sebentar lagi ilmu akan hilang walakatamu ma wajib alaihim idhar dan berarti mereka menyembunyikan ilmu yang wajib diterangkan ala falyattaqillaha haula ketahuilah hendaklah mereka bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala ayakhuda biyadil jami' hendaklah mengambil tangan semua kaum muslimin diajak untuk menuju kepada kebenaran yang ditunjukkan dalam Quran dan Sunnah. Pegang tangan kaum muslimin, ajak kepada al-haq wal huda. Ini kalau Allah, ini kalau Rasul. Kerjakan. Semuanya. Usulul furu' semuanya yang kuliah ataupun yang juz'iyah Wa an yujannibana mawatinal wal hawa. Dan ajak kaum muslimin seluruhnya untuk menjauhi kebid'ahan-kebid'ahan. Untuk menjauhi hawa nafsu. Untuk menjauhi berbagai macam subhat-subhat yang berasal dari ra'yu dan akal yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Dan juga kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar membimbing kita dan memperlihatkan kepada kita yang hak adalah hak. Wa yarzuqana ittiba'ahu dan semoga Allah memberikan rezeki pada kita untuk bisa mengikutinya. Wa yuriyanal batila batilan dan semoga Allah memperlihatkan kepada kita yang batil adalah batil. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk menghindarinya. Wa la yaj'aluhu multabisan alaina dan agar jangan Allah menjadikan kabur atas kita mana hak mana batil. Meminta agar Allah menjelaskan pada kita yang hak adalah hak. Dan kita dibantu untuk mengikutinya. Dan Allah menjelaskan pada kita yang batil adalah batil. Dan semoga Allah membantu kita untuk bisa menghindarinya. Dan agar jangan dijadikan samar mana hak mana batil atas kita. Fanusalli. Nusallim. Maka kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sahbihi ajma'in. Meminta kepada Allah agar diperlihatkan kejelasan mana hak mana batil dan berlindung jangan sampai disamarkan atas kita mana hak mana batil fanadillu misalnya kita akan sesat nantinya alhamdulillah kalau tidak jelas maka kita minta kejelasan dan tentunya doa diiringi usaha Meminta kejelasan mana hak, mana batil.